Ini ru'yatul mu'minin <clears throat> ru'yatul mu'minin orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Hadis yang sekarang bersama kita bernomor Sab'alaf wa arba'mi'a wa salasa wa arba'in 7443. Hatta Yusuf bin Musa ini kalau Imam Bukhari Ta'ala hattasana Yusuf bin Musa hattasana Abu Usamata hattasanil A'mash an Khaisamah an Adi bin Hatim annahu kala. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjamanun wala hijabun yahjubuhu Ayat nomor satu dalam catatan kaki talik warawahu muslimun birakam alf wasitata asar 1016 Hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menuturkan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ma minkum tidaklah seorang dari kalian ma minkum min ahadin tidaklah seorang dari kalian kecuali Allah akan berbicara dengannya langsung Penjelasannya laisa bainahu wa bainahu tarjamanun. Tidak ada antara Allah dengan seseorang di antara kalian penterjemah. ini perantara yang menyampaikan apa yang dibicarakan antara Allah dengan seorang di antara kita menunjukkan adalah semuanya, semua dari Bani Adam. Walah hijab pun tanpa adanya hijab. Tanpa adanya apa? sitar ataupun tabir. Hijab terletak tabir tanpa adanya tabir yang membatasinya. Membatasi antara seorang tadi dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya tabir tanpa adanya terjemah ini langsung. Dan ini maknanya yang sebagaimana telah dibaca tadi, wa amrun azimun wa khatirun ala a'da illahi yakni Allah berbicara kepada seseorang di antara kita atau semua di antara kita akan diajak bicara langsung dengan oleh Allah SWT sebagai perkara yang besar. Terkhusus dengan ala ada illa atas orang-orang yang sebagai musuhnya Allah. Ada. Ada ini sama atau mufrad? Sama. Mufradnya apa? Aduun, enam. <clears throat> Hadil kalimatu ini berkata Syekh bin Basrah rahimahullah taala hadil kalimatu fiha lugatun iddatun. Idda dengan udda apa bedanya kemarin? Bekal. Kalau idda bilangan. Nah. Kalimat ini ada beberapa penggunaan bahasanya tarjamanun. Ini yang telah kita baca. Mau dikatakan salah sulugotin. Tiga bahasa. Tiga penggunaan kalimat ini. Satu tarjamanun tehata ini. tehata ini. Watur jumanun bidammin summa bifathin summa dammin. Tarjuman Petarjumanun di fathin ya, ini apa? Taknya di fathah kemudian jimnya di dhammah. Tarjuman. Wa turjumanun bi dhammataini. Dengan dua doma Apa? Dengan dua tur turjuman. Taknya di doma jimnya juga di tur turjuman. Wakola qala ba'dhum rabi'atun. Ah, ini ada penggunaan kalimat ini ada yang keempat, bukan tiga. Waya turjaman taknya di dhamma dan jimnya di fathah. Wakola ba'dum ini hum ini kembali kepada ahlu bahasa. Ini orang-orang yang muktabar dalam rujukan sebagai mengenal kalimat Arab. Itu namanya hum ini, perhatikan. Bukan semua orang asal manusia, tapi khusus mereka-mereka yang dikenal dengan sebagai rujukan dalam mengenal bahasa Arab, mengenal kalimat Arab. Bidamit tak fil ula, yani ula ya ta. Wafat fathah jim, yakni jimnya di fathah. Fil arbaati, fil fil arbaati Ini apa? Dalam penggunaan yang keempat. Maksudnya fil adalah dalam penggunaan yang ke keempat, bukan huruf keempat. Fil arba'ati ini bukan dalam huruf yang keempat. <clears throat> dalam penggunaan kalimat ini yang keempat. Maaf ya, Pak. Watur zaman oh, ini Kembali kepada yang tertera dalam hadis. Wa zaman ini tarjamanun alif lam di sini alif lam lil ahad. Alif lam kembali kepada yang di atas yang itu adalah nakiro Ya kan? nakiro jika diulang maka disebutkan dengannya apa? Alif alif lam. Nah, kalau juga diulang apa? Disebutkan pakai apa? Pakai alif. Alif lah Mana syaitnya dalam Al-Qur'an? Nah, Pak Musin. Hmm? Nah, mana sama apa? Surat apa itu? safir aunur rasulah. Ar-rasul di sini adalah rasul yang pertama. Pertama. Siapa? Ini siapa? Eh? Musa. Siapa? No. Ayo. <clears throat> no. Taib. <clears throat> Jadi alif lam di sini watur watar zaman kembali kepada terjemah di atas tadi itu. Al-wasitatul ladhi yu'abbiru anil akhar. Tarjamanu adalah wasito. Wasito itu bahasa kita wasit tidak wasit. Oh wasit dalam sepak bola ada namanya wasit itu apa? Pertengahan. Wasit bahasa Indonesia. Ya kan Taib al-wasita perantara aladi yang dia itu mengungkapkan dari yang lain. Ini apa? Mengungkapkan dari kalimat yang lain yang dia sebagai penterjemah. <clears throat> Wal makna dan makna dari kalimat yang di atas yang telah kita baca dalam hadis tadi, anallaha yukallimuhum kifahan ma yahtasu tarjamanan. Bahasanya Allah Ta'ala berbicara dengan hambanya kifahan langsung ma tarjaman tidak membutuhkan penterjemah nggak membutuhkan wasitoh tadi al wasitatul ladhi kenapa di ada alif taknya ada taknya tapi naatnya apa al ladhi al wasitatul bukan al ladhi tapi al ladhi ya kan Al-wasitatul ladhi. Al-ladhi itu na'at daripada wasito. Bukan al-ladhi. Taib. Yukallimuhum subhanahu min duni wasitatin. Itu nama itu makna kifahan. Kifahan yakni Allah berbicara kepada mereka Min duni, kan biasa min duna. Min duni. Tanpa perantara. Syaitnya ini ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidaklah seorang dari kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Rabbnya. Dan ini menunjukkan apa yang diinginkan. Wa ada amrun adimun wa khatirun ala ada illah. Ini adalah perkara yang besar perkara yang berbahaya, yang mengerikan, khotir mengerikan. Khotir mananya apa? Mengerikan. Atas siapa? Atas musuh-musuh Allah. Ada. Wa man ala maharimillah. Ala maharimillah. Perkara yang berbahaya, perkara yang mengkhawatirkan. Khotir mengkhawatirkan, sama saja atas orang yang lancang, istara'ah, berani menerjang atas perkara-perkara yang Allah haramkan. Maharimillah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Menidafatil masdar ala fa'ilihi. Ala maharimillah, perkara-perkara yang Allah haramkan. Berbahaya atas mereka. Wala haula wala quwata illa billah ya al-afiyah. Dan tidak ada kekuatan, daya dan upaya kecuali dengan Allah Ta'ala. Kita minta kepada Allah keselamatan. Kenapa? Karena minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. itu menunjukkan bahwasanya kita harus benar-benar memiliki kewaspadaan. Kenapa? Karena nanti pencipta kita akan berbicara kepada kita. Tanya kepada kita. Dan syawahidnya, saksi-saksinya adalah tangan-tangan kita, kulit-kulit kita. Semua yang ada dalam badan kita ini akan bersaksi. Bahkan tempat-tempat yang pernah kita lewati akan bersaksi. Masjid kita di sini juga akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa tentang apa yang kita lakukan, baik buruk, ataupun jelek. Baik buruk ataupun baik, baik ataupun jelek. Wal kalamu awsa'u minar ruya Wal kalamu awsa'u minar ruya Al kalam di sini maksudnya apa? Sayukallimuhu rabbuhu. Bukan menunjukkan bahwasanya kafir pun akan melihat Allah, tidak. Al-kalam lebih luas daripada ru'ya. Yakni bukan semua orang yang diajak berbicara oleh Allah langsung akan melihat Allah namanya al-kalam awsa' lebih luas. Awsa' ini isim tafdil. Lebih luas daripada roya ini apa? Melihat. Lebih luas daripada melihat. Jadi bukan semua orang yang diajak berbicara oleh Allah langsung berarti harus melihat Allah. Tidak. Tidak harus. Mereka dikatakan al-kalamu awsa'u minar ru'ya wal ar-ru'yatu innama taqa'u li khawasi ibadihi. Adapun ru'ya melihat kepada Allah Ta'ala hanya saja terjadinya akan terjadi khusus untuk para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Likhawasi ibadi hamba-hamba Allah yang khusus bukan bukan khusus hamba Allah tapi hamba Allah yang khusus. Likhawasi ibadi bukan untuk khusus bagi hamba Allah tapi apa? Untuk hamba Allah yang khusus. Ini dari sifat di mausufihi di sini min idafati sifat li mausufihi untuk hamba-hamba Allah yang khusus yakni orang-orang yang beriman saja kafir termasuk dari hamba Allah munafik termasuk dari hamba Allah musyrikin termasuk dari hamba Allah tapi hamba Allah yang umum keumuman hamba Allah tapi yang khusus adalah orang-orang yang beriman inilah yang akan memiliki keutamaan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka yakni berupa ru'yatuhum ilallah taala. Mafhum? <clears throat> Taib. Wa amal kalamu fawa amun. Nah. Kalam awsa'um ru'ya, maknanya kalam lebih umum. Semua hamba Allah akan diajak berbicara oleh Allah, tapi bukan semua hamba Allah akan melihat Allah Ta'ala. Al-kalamu wa taubihu wal adhabu hadha liman asa wa kafara. Allahu Akbar. Al-kalam dari Allah Ta'ala. Taubih, celaan, cercaan dari Allah Ta'ala. Al-azab dari Allah Ta'ala. Ini bagi orang yang bermaksiat dan kufur. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar kalimat yang dikatakan oleh Syekh bin Bas untuk ta'jub. Allahu Akbar. Kalimat memuji yang maknanya adalah ta'jub. Bahwasanya dibedakan antara hamba-hambanya yang diajak berbicara enggak harus juga melihat Allah kepada apa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hambanya yang khusus yaitu apa? Orang-orang yang beriman. Mafhum ya, Pak? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala al-hadis berakam 7400 wa arba'a wa arba'in 7444 hadatsana Aliyu benu Abdullah hadatsana Abdul Aziz benu Abdus Samad Anabi Abi Imrana an Bakri bin Abdullah bin Qaisin an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala jannatani min fiddatin ayin aniyatuhuma wa ma fihima yakni dari Abi Bakar bin Abdullah bin Qais dari abihi ini Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah mengatakan jannatani dua surga jannatani dua surga jannatun jannatani jannat Dua surga min fiddah. Dari apa? Fiddah itu apa? Ah, Turman. Apa itu fiddah? Ah, saya tahu. Haidar. Apa ah, mana fiddah? Ah, berlian. Apa si eh Mbak Mbak Adit. Mana sahibmu? Mana mana sahibuna Rasikh. Teban. Ah, apa mana fiddah? Ayo, Rizky Apa mana fiddah? Ah, Ridwan. Nah, perak. Ayo, anak amzal khair. Fiddah adalah perak. Dua surga dari perak. Aniyatuhuma. Apa? Bejana keduanya. Wa ma fihima dan apa-apa yang ada di dalam kedua surga tadi. Dari fitdo dari perak. Mecenatani min dahabin dan dua surga dari dahab. yakni emas. Aniyatuhuma. Apa? Hmm? Emas. Apa bejananya? Bejana. Awa ania ya, jamaknya awani. Aniya ini mufrad Mudab kepada domir. yakni apa maknanya? Umum. An itu mufrad untuk kepada do, domir. Mananya apa? U? Umum. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Nikmatallah mufrad, nikmat. Jika kalian menghitung nikmatnya Allah, bagaimana satu dihitung? Mufrad. Hum? Nah, mufrad ini kalau mau kepada damir maka Hah? Nomor kepada ma'rifah maka Maknanya umum. nikmat matallah Medat, bangun. Bangun ini loh, terasi. Kelunggu ngantuk. Wa jika kalian menghitung nikmat Allah, mudah kepada ma'rifah, ya ummu. Ya ini banyak umum. Ini semua berjananya dari perak dan dari apa? Dari emas. Wa ma fihima dan apa-apa yang ada di dalam keduanya. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyan duru ila rabbihim illa ridaul kibriya. Dan apa dan apa-apa antara al kaum dan antara mereka melihat kepada Rabbnya kecuali ridaul kibriya adanya apa rida rida itu peselindang kesombongan jadi tabirnya adalah selindang kesombongan ala wajihi fi nanti aden. Ada selendang kesombongan di atas wajahnya Allah Ta'ala yang menutupinya di surga aden. Warawahu muslimun. Ada sini warawahu muslimun. Dan kaki di situ kok kata fil fatwa fi umdatil qari wa ghairihi al kibr. Kibriya dan kibr sama saja. Beda lafadznya, maknanya kesombongan. Ridak apa menang ridha? Selain Selain <clears throat> Jadi yang punya kesemuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabir antara mulut kepada Allah adalah adanya ridak tadi. Al-Hadis berakam sahabat Allah barbamiya wa khamsa wa arba'in haddasan al-Humaydi. Haddasan Sufyan. Haddasan Abdul Malik. Benu A'yan. Benu A'yan bukan A'yun. Kalau A'yun sama dari kata Ain. A'yun mufradnya Ainun. Kalau A'yan ini wala alam isim tafdil namanya. Wa jami'u benu Abi Rasidin an Abi Wa'ilin An Abdullah radhiyallahu taala anhu anna qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man amal amri'in muslimin bi yaminin kadhibatin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadabanu Berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ah barang siapa yang mengambil atau memotong iktatoah itu memotong atau mengambil hartanya seorang muslim dengan sumpah yang dusta yamin itu sumpah perhatikan biyaminin kadibatin sumpah dusta yamin sumpah kadibah dusta maka dia akan ketemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan Allah tadi marah atas dia. Jadi Allah memiliki sifat marah. Qadbanu. Qala Abdullah thumma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mistaqahu. Kemudian berkata Abdullah Kemudian Rasulullah SAW membaca. Misdaqah membaca tentang kebenaran apa yang Rasulullah sabdakan min kitabillahi jalla dzikruhu innal yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu Syahidnya adalah apa? Biyaminin kadhibatan ini apa? Sesungguhnya orang-orang yang membeli atau yang menjual di sini, yastari maknanya menjual. Sehingga orang-orang yang menjual dengan ahadnya Allah. Dengan sumpah kepada Allah. Dengan diganti dengan apa sama non kolia dengan apa dengan yang menjual dengan apa dengan harga yang sedikit maka mereka tidak ada bagian sama sekali di sisi Allah di hari akhir nanti Ulaikalah kola kalau nggak ada bagian mereka, la nasibalahum nggak ada bagian bagi mereka di akhirat nanti. Dan tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang maknanya bab Biyaminin kadibatin yakni membeli dengan ahadnya, sumpahnya kepada Allah dengan sumpah yang dusta, menjual dengan apa? Menjual dengan harga yang murah. Harga yang murah maksudnya apa? Dengan dunia. Ya kan? Maniktat amal amri'in muslimin siapa yang mengambil hartanya seorang muslim dengan sumpah yang dusta. Harta ini termasuk dengan perkara dunia yang dikatakan samanan kolilan dengan nilai yang sedikit. Ulaika la nasibah lahum. Tidak ada bagian bagi mereka di akhirat wala yukallimuhumullahu dan tidak diajak bicara oleh Allah taala. Apa ya, Pak? Dari sisi maknanya mafhum. Yastarun maknanya apa? Yastarun menjual, menjual. Jadi jual dengan sumpah palsu. Supaya apa? Bisa mendapatkan harta benda yang sedikit samanan kolilan. Walaupun dunia seluruhnya cuma dikatakan apa? Samanan kalilan. Walaupun taruhlah mendapatkan dunia seluruhnya, itu pun cuma samanan kalilan apa? Sangat sedikit seka, sekali. Kenapa? Karena dunia dan semua isinya ini adalah di sisi Allah adalah enggak sebanding dengan apa? Enggak senil enggak ada enggak enggak nilainya enggak lebih besar daripada daripada daripada dari sayapnya ya nyamuk. Jadi walaupun dunia seluruhnya ini di sisi Allah sangat samanan qalila. Dan ini maka dikatakan la khalaqalahum al jajak min jinsil amal. Balasan termasuk se balasan sejenis dengan amalannya. Al-Hadis beragam sab'al al arba'miya wa sitta wa arba'in Abdullah ibn Muhammad haddasana Sufyanu an Amrin ah. an Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathatun la yukallimuhumullahu Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim. Tiga orang atau tiga golongan. Mereka tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Dan tidak Allah melihat kepada mereka. Rasulun halafa ala sil'atin. Sil'atin. Apa makna sil'ah? Hmm. Apa makna sil'ah? Ayo. Berman. Tur. Apa makna sil'ah? Nah, berduaan. Sil'a ini jamaknya apa? Mufrad sil'a, mufrad jamaknya apa? Nah, Pak Pak Aris. Sil'a jamaknya? Ayo Pak Muksin. Silatun jamaknya apa? Pak Ahmad. Antum itu pedagang. Ah. Samus? Yang jawab Abu Musa. Silakan. Hah? Ah, Pak Darmuji. Hai Mbah. Mbah Darmuji. Itu juga pedagang sama saya itu. Silatin zamannya sila. Silaun. Silatun zamannya silaun. Rajul halafa ala sil'atin laqad ta'ta biha aktsara mimma a'ta wa huwa kadhibun. Tiga golongan yang tidak akan dijawab secara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Dan tidak dilihat kepada mereka oleh Allah. Adalah satu rojulun. Seorang laki-laki bersumpah atas barang dagangannya. Apa yang dikatakan? Wallahi. Demi Allah. Lakat akto biak aksara mimma akto wa wakadibun. Sungguh telah diberi harga terhadap silat tadi lebih banyak daripada apa yang dia telah beri dan dia adalah dusta. Maksudnya apa? Barang saya ini telah ditawar sekian dan sekian oleh orang sebelum kamu. Tapi dus dusta. Warajulun halafa ala yaminin kadibatin ba'dal asri. Yang kedua lelaki yang bersumpah atas halafa ala yaminin sama saja. Bersumpah Nah, atas sumpah yang dusta setelah asar. Tujuannya liak tato aliak tati abiha riin muslim tujuannya untuk mengambil dengan sumpah yang dusta tadi itu waktunya setelah asar supaya dapat hartanya seorang muslim. Dua. warasulun mana fadlamain dan lelaki yang ketiga adalah melarang orang lain kelebihan air. Fadl itu lebih Fadolayaf dulu fadlun lebih. Lagi yang ketiga adalah lelaki yang melarang. Nah kan? Air yang sudah sisa dari apa yang dia telah pakai. Artinya apa? Dia punya air yang lebih, tapi dilarang. Orang lain untuk menggunakannya. Fayaqulullahu yawmal qiyamah. Maka Allah berkata kepada mereka pada hari kiamat. Al yawma amna'uka fadli kepada orang tadi, maka Allah bilang kepada orang tadi, hari ini aku larang kuhalangi kamu kelebihanku. Kama mana sebagaimana engkau telah menghalangi kelebihan apa yang engkau tidak apa yang tidak dikerjakan oleh kedua tangan kamu. Air itu mengalir, kamu cuma melubangi air saja, melubangi sumur. Air ngalirnya siapa? Dari kamu, kamu nyedot, narik air gini, mana kamu bisa narik air? Kamu cuma melubangi saja. Sumur kamu lubangi, tanah kamu bolongi, kemudian nanti airnya nggak ngalir. Mana kamu narik air gini, tarik ini, tarik ini? Nggak bisa. Ya toh? Nah, maka dikatakan di sini, sebagaimana kamu mencegah orang lain kelebihan apa yang kedua tanganmu nggak mengerjakan apa-apa. Jadi air itu sudah sisa kalau dipakai dia sendiri sisa. Sisanya nggak boleh dipakai orang lain. Inilah yang akan mendapatkan ganjaran apa? Tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala dan tidak dilihat kepada mereka. Yang dijadikan pembicaraan di sini adalah kaulu laqad a'ta biha. Kata saya bin Bas, kaulu laqad a'ta biha. Hmm, antuk. Rajulun halafa ala sil'atin laqad a'ta biha dubita bihada wahada, wa hadha hadha wa yakni u'tiya atau a'to nah, dubita bihada, dubita fi di dapat dapat itu apa mana dapat di diharokati harokatnya datang kepada kita kata saya bin Bas sebagai dalam riwayat imma a'to juga u'tiya a'to itu fi'il madhi maklum kalau u'tiya fi'il madhi majhul Lakot akto yakni istaroha bi aksara mimma istaroha bihi. Hmm. Ya ini artinya apa? Barang ini pada dasarnya ya fulan telah ditawar oleh orang si fulan sekian dan sekian. Bagaimana kamu tawar lebih rendah? Nah, tapi dus dusta. Enggak bener, enggak ada yang nawar yang lebih tinggi enggak ada. Atau Bagaimana tawar sekian kamu ya? Kalau kamu menawar berarti harus lebih banyak. Itu Para saya, saya tawar sekian sekian. Padahal bo bohong. beta lakot u'tiya biha yakni simat. Nah. Simat. Simat ini fi'il madhi mabni majhul. Simat sama yasumu sawman menawar. Sama yasumu sawman mena menawar. Musawama, tawaran. Sawama yusawimu musawamatan apa? Menawar. Ada perempuan namanya musawam berarti apa? Namanya artinya tawaran. Ayo. Nah, gitu. Iya sekian juga ada orang namanya musawama. Jadi nah, sawama yusawimu musawamatan. Sama yasumu sauman simat. Simat simata nah, kilat kilata kil kil simna nah. simat ditawar yakni utia yakni simat minhu bi aksara mimma utia ai bi aksara mimma utia simat minhu nah, yakni barang saya ini telah ditawar sekian sekian sekian kamu kalau menawar ya harus lebih tinggi ya gitu maunya tapi bo bohong atau ditawar lebih rendah. Barang saya ini tawar sekian, gimana kamu nawar lebih rendah? Nah, kamu kalau menawar ya harus lebih tinggi, tapi bo bohong. Apa ya, kawan? <clears throat> Wakilahuma hakun. Wakilahuma hakun yakni apa? rumah yakni atau atau uktia ini keduanya adalah hakun. Yakni bisa dengan bacaan Rajulun ala halafa ala sil'atin lakot u'tiya biha aksara mimma u'tiya itu namanya apa? Keduanya hakun atau akto biha aksara mimma akto. Wakilahuma hakun keduanya bacanya itu benar bisa akto bisa u'tiya keduanya besar. Wakilahuma dholimun. Kilahuma kedua kalimat tadi penggunaannya adalah dolim. Sawan kala innahu istaraha bikada wa wayakdibu wa aw kola simat bikada Wa kilahuma tadlisun wa gissun wa dakhilun fil wa'id. Hmm. Atau gini, bisa juga barang saya ini saya telah beri, saya beli saya sekian. Padahal enggak sekian. Beli barang saya saya beli 100 ribu, padahal belinya cuma apa? 9 90. Biar tawar apa? Biar tawar 105. Nah. Paham itu? Seperti itu. Oh, tuku tukune gurung untuk mas. Ya, Kita war sekian. Oh, tuku we gurung untuk Kulae we gurung untuk Piye? Masa rugi terus. Nah, itu termasuk apa? Termasuk yang terancam dalam nas hadis ini. Ini juga termasuk termasuk didikan terhadap terkhusus para pedagang dan sisi yang lain yakni apa penjual secara umum karena yang setiap hari punya transaksi jual beli adalah para pedagang. Adapun selain mereka adalah ya juga jual beli tapi ya kadang dikatakan saya jarang. Tapi secara umum mendapatkan apa mendapatkan adalah mendapatkan dirikan semisal ini semuanya kaum muslim kenapa karena mau nggak mau namanya manusia harus mengikuti apa adat yang berlaku yaitu jual jual beli nggak mungkin nggak baik udah atau tidak tani kadang jual barangnya peternak jual barangnya, beli barangnya dan semisal dan semisalnya. Tapi perhatikan. Eh, qal innahu istaraha bikadha wa huwa yakdibu aw qala simat bikadha wa kilahuma tadlisun wa gissun wa dakhilun fil wa'id. Tadlis gis sama saja. Gis ini adalah man ghassana fala saminna, yakni siapa yang menipu kami maka bukan dari kalangan kami. Wa dakhilun fil semuanya dalam masuk dalam ancaman dalam hadis. Di mana ancamannya? La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim. Taib. Soal aksara mimma a'ta. Soal aksara mimma a'ta ini bagaimana ya Syekh taujinya? Bagaimana pengarahan maksudnya? Al-jawab istaroha bikada aksara mimma istaroha. Ya ini maunya barang saya kalau kamu beli sekian, ini saya belum untung. Kenapa? Karena beli saya sudah lebih mahal dari dari barang dari dari tawaran kamu. Seperti itu. Ya kulus Yaqulu itu bi alfi riyalin wa huwa bi samanin aw Dia bilang aku telah membeli barangku ini dengan seribu rial. Sedangkan cuma apa? 800 ataupun 700 rial. Nah itu. Samanin aw sab'in Samania mi'a, sab'i mi'a. Nah gitu maunya. Hatta yuqarriba lil mustari annau yasumu biadal makna. Nah, supaya bisa ini bisa mendekatkan bagi si pen, apa si pembeli bahwasanya dia menawar yang lebih tinggi daripada tawaran dia. Penawarannya, penawarannya taruhlah saya telah beli sekian. Saya telah beli sepuluh ribu, saya beli seribu real, masa kamu tawar 900? Ya enggak pas. Paling enggak ya kamu kasih untunglah saya. Padahal belinya cuma apa? 800 atau 700. Ini namanya mas sumpah dus, dusta. Pertanyaannya selanjutnya, Syekh yakni ini ala haddin sawa bil ini, ya ini dua segi ini semuanya adalah ala haddin di atas makna yang sama dengan dua segi. Al-jawab imma bidammihima au patahima. Imma bidammihima ini apa? Uqtiya mimma aktara mimma u'tiya. U'tiya bi aktara mimma u'tiya au fatahima laqad a'ta. Nah, mimma a'ta bi aktara mimma a'ta. Laqad u'tiya bi aktara mimma u'tiya hadza ida simat minhu. Simat apabila ditawar darinya. Simat yakni apa? Simat silatun. Barangnya ditawar. Walakat a'ta aksara mimma a'ta yakni istaroha yakni badala. Yakni badala. Badala ya bedulu. Saya telah beli lebih banyak daripada yang kamu tawar. Wahai mas, mas kurang tinggi. Ya gitu. Saya beli saja lebih daripada tawaran kamu itu. Bagaimana kamu tawar lebih rendah? Ya nggak bagus, nggak bisa. Harus lebih tinggi daripada pembelian saya. Ini namanya. Atau, Lakat a'ta aksara mimma a'ta. Dia si punya barang tadi itu telah memberikan uang kepada untuk barang tadi itu lebih banyak daripada apa yang dia apa, apa yang tawar orang orang lain. Nah, itu namanya lakat atau aksara mimma akto. Jadi ada seorang yang menawar, dia bilang apa? Beli saya lebih tinggi daripada tawaran kamu. Bagaimana? Gak pas. Nah, itu. Soal wal mukha wal mukhalafah bainahuma kalau mukhalama, mukhalafah ma huwa dhahirun. Jawabannya ma huwa dhahirun, enggak dhahir. Ini apa? Laqad u'tiya biha aktsara mimma a'ta atau laqad a'ta biha aktsara mimma u'tiya. Ini enggak benar. Kalau mukhalafah itu satunya u'tiya, satunya a'ta. Ini ma huwa dohirun, enggak ini enggak dhahir. Laqad a'ta mimma u'tiya ma yasluh. Nah, ma yasluh. Kata Sibas, kata Sebin Bas, ma yasluh. Kalau dikatakan gini, lakot a'ta mimma Lakat atau biha aksara mimma u'tiya. Ini mayas yasluh. Apa namanya yasluh? Enggak cocok. Enggak pas. Kalimat seperti kalau itu enggak pas. Kalau bilang begini, Rasulun halafa ala sil'atin lakat atau biha aksara mimma u'tiya. Ini enggak pas. Mayas yasluh. Enggak cocok. Kalimat yang kurang kurang pas kata saya Sebin Bas. Imma a'ta wa a'ta au U'tiya wa u'tiya. Jadi Rasulun halafas alasan lakot u'tiya biha aksara mimma u'tiya. Atau lakot atau biha aksara mimma akto. Itu baru benar. Nah. Kalau dikata lakot lakot akto aksara mimma u'tiya ini mayasluh. Apa maya mayasluh? Enggak mengena kalimat yang enggak mengena kurang pas susunan bahasanya kurang pas bahasa bin Bas. Soal ya syekh Taksisun batal asr. Apa maknanya taksis batal asr? Tadi. Ya kan? Warajulun halafa ala yaminin kadibatin. Seorang laki-laki yang bersumpah di atas sumpah yang dusta setelah asar. Kalimat lias, batal asr ini apa? Makna taksis batal asr? Kenapa disebut batal asr? Jawabannya li'annau akhirun nahar. Karena asar itu adalah, karena batal asar adalah akhir waktu siang khotimatun nahar, penutup waktu siang. Man khotama naharahu naharu bihi. Ada orang yang menutup siangnya dengan waktu asar. Akhirun nahar lahu sya'nun azimun. Akhir siang itu memiliki waktu yang sangat memiliki keadaan yang sangat besar yang bagi ayyakhtimahu bi khairin seharusnya sepatutnya seorang itu menutup waktunya sore itu dengan kebaikan bukan dengan dengan dus, dusta. Jadi di akhir waktu seharusnya memboyong kebaikan malah dia memboyong memboyong apa memboyong keburuk keburukan. Wawa kota bil kadzib bazur, sedangkan dia menutupnya dengan kedustaan dan kepalsuan. Kadzib bazur itu maknanya mirip zur palsu. Bohong. Sama saja. Jadi perkara besar yang seharusnya di hari yang di waktu yang sudah petang yang dia harus menutup pekerjaannya dengan kebaikan malah tutup dengan apa dengan keburukan berupa apa sumpah dus sumpah dusta dan ini yang paling banyak dikritisi adalah para pedagang kenapa karena Rasul mengatakan at jarul fujar kata Rasulullah tujaru fujar at fujar yahlifuna wa yakdibun para pedagang itu kebanyakannya adalah fujar, banyak dusta, banyak dosa dan banyak dusta. Yahlifun, mereka bersumpah, wayak dan berbohong. Ini itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih Sahih Nasr al bani At-tujaru fujar, para pedagang fujar, ya apa? Banyak dos, dosa. Kenapa? Karena mereka bersumpah dan berbohong. Ya halifun wa yakdibun. Dan itu memang banyak. Kalau kita masuk ke pasar, nah hari demi hari kita mendengarkan apa? kedustaan dan kebohongan. Ya kan? Kenapa? Karena di pasar banyak transaksi yang bohong. Nah, apalagi barang-barang banyak palsu. Ya kan? Salah beli sekilo yang bosok seperempat. <laughs> Jeruk beli sekilo yang asem setengah. Nah, nah itu. Nah, kulitnya aja, kulitnya apa menggelat, dalamnya apa? Dalamnya sudah di koyak-koyak ada rusak. Ini sudah mayoritas. Maka pedagang ini adalah bu, ujar, yahlipun, wayak ribun <clears throat> pedagang ikan, pedagang apa aja seperti itu. Maka itu perhatikan mereka dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi harus banyak bersedekah untuk membersihkan atau membantu apa membantu kecurangannya atau kebohongannya tadi itu banyak bersedekah banyak bersedekah dari hasil usahanya berdagang kenapa karena pedagang rata-rata seperti itu kecuali yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala <clears throat> tapi insyaallah kita cukup sampai di sini dulu Walhamdulillahirobbilalamin. alamin dulu.